mengenai yang tadi diungkapkan oleh Agus Kuncoro tentang banyaknya wanita di neraka. Ini memang Nabi yang mengungkapkan ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj, Nabi termenung sambil menangis, kemudian datang Fatima anaknya Nabi. Ya Rasulullah, ya Habba, kenapa Abba menangis? Kata Nabi ketika aku Isra Mi'raj, aku sempat singgah di sorga dan neraka yang membuat saya menangis kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita tiga penyebab wanita masuk neraka yang pertama gara-gara mulutnya perempuan apalagi kalau ada pesta perkawinan dua yang dicerita kalau bukan pakaiannya orang makanannya yang kedua, penyebab wanita masuk neraka disebabkan karena pakaiannya. Oke? Okay? Mau memperlihatkan sesuatu yang disuruh disembunyikan, kok diperlihatkan? Tidak malu sama ayam. Ayam saja tidak pernah buka aurat. Nanti dipotong baru dia buka aurat. Penyebab wanita masuk neraka disebabkan karena suaminya. Makanya banyak wanita masuk neraka disebabkan karena suaminya. Bahkan mukanya bermuka anjing dan bersuara anjing. Oh. di pinggir neraka. Siapa itu malaikat Jibril kata Nabi? Itu adalah wanita yang suka memarahi suaminya. Dari mana kamu? Dari nonton bareng, nonton bareng. Lebih di rumah nonton bareng. <laughs> wajah-wajah orang yang disiksa diserupakan dengan binatang ada yang diserupakan wajahnya wajah kayak babi siapakah mereka itu yang suka berbuat kotor sudah disuruh berbuat baik malah berbuat kotor istri bagus di rumah kok cari yang tidak sah baiklah mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak kita berbicara tentang neraka kadangkala kita memang harus mengenal bukan mengenal untuk apa tapi mengenal neraka itu agar bisa kita keluar terhindar dari neraka itu sendiri nasihati diri ini karena diri ini akan mempertanggungjawabkan atas tubuh yang kita bawa Allah berikan kepada kita Allah memberikan kita lidah Apakah kita sanggup membawa lidah ini Dengan mengucapkan kata-kata yang baik neraka. Ya Allah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu akbar. Ya Allah. Ya Allah. kegiatan. Ya Allah, Ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon perlindungan. Hanya kepadamu lah kami memohon perlindungan. Jauhkanlah kami dari siksa nerakamu. Jauhkanlah kami dari siksa nerakamu. Ya Allah, Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa aku menyiksa aku menyiksa aku dalam neraka dalam neraka ya Allah ya Allah ampunilah dosa-dosaku ampunilah dosa-dosaku dosa apa yang mungkin bisa minta kepada Allah untuk diampunkan silakan silakan ya Allah ya Allah ampunilah dosaku karena sebelum almarhum ayahku meninggal aku belum sempat membahagiakannya membanggakannya ya Allah ya Allah Engkau jadikan aku menyiksa buat orang tua. Ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikanku. Engkau telah memberikanku nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Jadikanlah aku. Jadikanlah aku hamba yang mampu mensyukuri nikmat hamba yang mampu mensyukuri Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Allahumma jirna minan nar Allahumma jirna minan nar Ya Allah Ya Allah Jauhkanlah kami Jauhkanlah kami Dari siksa Dari siksa Api darah kamu, Api darah kamu. Ya Allah Tak sanggup rasanya Tak pantas kiranya kami yang memiliki amal yang sedikit ini Bisa merasakan nikmat surgamu Tapi tak sanggup tubuh ini merasakan siksa api nerakamu Aku telah mempersiapkan siksaan berupa neraka bagi orang pembangkang Ya Allah Hindarkanlah kami dari golongan orang-orang yang engkau murkai neraka adalah tempat penyiksa bagi orang yang membangkang semoga kita tidak tergolong orang-orang menjadi pembangkang tersebut sebagai penghuni neraka terima kasih mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wallahu hadi ila siratul mustaqim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh